dan oleh Al Habib Jindan bin Novel bin Jindan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana bi haula al-awliya al-kubar bihaula الأولياء الكبار الصالحين الشيوخ المربين والصلاة والسلام ala sayyidil mursalin القائل إنما بعثت معلما والقائل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini siang hari ini bersama-sama kita berkumpul memperingati haul الإمام الأستاذ الحبيب محمد بن حسين Ba'abud mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau dan mengangkat derajat putra beliau Al Ustaz dan Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Ba'abud dan segenap para guru-guru kita dan Allah taala memberikan keberkahan kepada seluruh keluarga besar almarhum al-maghfur la Syekhana Al Habib Muhammad bin Hussein Ba'abud amin ya rabbal alamin Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Mayyahdillahu fahuwal muhtad, wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida." Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan dapat dia menempuh jalan hidayah, Menempuh jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. suka dengan ilmu, suka dengan majlis, suka dengan masjid, suka dengan salat, suka dengan zikir, suka dengan salawat, suka dengan salihin. May yahdihillahu al muhtad wa may yudlil adapun orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa ciri mereka? Falan tajid waliyam mursyida. Maka orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang bisa nolong dia dan juga tidak ada mursyid cirinya mereka itu adalah tidak memiliki guru yang membimbing mereka sehingga dikatakan oleh para ulama man lam yujalis muflih fa kaifa yuflih barang siapa yang tidak duduk dengan orang-orang yang beruntung bagaimana dia akan menjadi orang yang beruntung mau jadi orang yang beruntung, tetapi tidak mau duduk dengan orang-orang yang beruntung Barang siapa yang tidak duduk dengan orang-orang yang mulia, bagaimana dia akan menjadi mulia? Akan tetapi Rasulullah menyatakan almaru min jalisih. Setiap orang itu dinilai dari teman duduknya siapa dan sahabat Rasulullah mereka duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya kan Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Aidid Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Aidi termasuk min masyayikh Imam Al-Haddad. Beliau usianya sudah lanjut. Dan beliau berkata kepada orang-orang yang datang kepadanya, termasuk Imam Abdullah Al-Haddad juga datang kepada beliau. Dan berkata, unzur ilai. Lihatlah kepada saya. Bukan karena ilmu saya banyak, bukan karena apa-apa. Lihat kepada wajah saya karena wajah ini, mata ini dahulu waktu saya kecil pernah memandang kepada Syekh Habib Bakar bin Salim. Agar tersambung silsilah pandangan demi pandangan. Beliau mengatakan, dulu waktu saya kecil, saya pernah hadir majelisnya Syekh Habib Bakar bin Salim. Saya memandang beliau dan dipandang oleh beliau. Tetapi pengaruhnya baru nampak 40-50 tahun kemudian baru saya rasakan sekarang. Kata beliau radhiyallahu anhu arba. Wal Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan takhat man gadra'ahum aw ra'a man ra'ahum aw ta'allaq bihim da'im wa lazam finahum fannahum qaum ma had fil bariyah kama hum Beruntung orang yang pernah melihat wajah mereka. Ataupun pernah melihat orang yang pernah melihat wajahnya Aulia. Sebab mereka adalah para kaum tidak ada di alam semesta, di dunia ini manusia-manusia yang mulia, yang semulia mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian dikatakan bahwasanya beruntung orang yang menjalin hubungan dengan mereka. Menjalin hubungan cinta kepada mereka tetapi menjalin hubungan itu seperti apa? Au ta'allaq bihim daim. Selalu terkait, terkoneksi dengan mereka. Selalu terhubung dengan para salafnya daim. Dan cirinya lazam filahum melazimkan melazimkan majelisnya mereka, melazimkan akhlaknya mereka, melazimkan perangainya mereka, melazimkan ilmunya mereka, melazimkan adatnya mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab mereka adalah para kaum-kaum yang mulia tersebut yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bumi Indonesia ini Allah Ta'ala muliakan. Dengan jumlah yang banyak dari para awliya tersebut. Terutama dari keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Di mana dipenuhi bumi Indonesia ini dengan orang-orang yang mulia tersebut. Yang menyebarkan ilmu. Yang menyebarkan akhlak. Yang menyebarkan istiqamah. Yang mengejarkan rahmat kepada seluruh umat manusia. Sehingga di masa-masa yang tidak terlalu jauh dari kita, di dalam satu masa, dalam satu zaman, Di zaman tersebut ada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar, Al-Habib Muhammad bin Aidrus Al-Habashi, dan juga Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Saggaf, Al-Habib Ja'far bin Syaikhan Al-Saggaf, dan juga Al-Habib Muhammad bin Hussein Ba'abud, Al-Habib Al-Jad Ali bin Abdul Rahman al habashi Al-Habib Ali bin Hussein al attas Al-Habib Abdullah bin Muhsin al attas Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib, Al-Habib Muhammad bin Tahir, Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir, Wa wa وفلان Al-Habib Habib Salah bin Muhsin Al-Hamid dari mereka para awliya wassalihin yang mana bumi Indonesia ini subur makmur dengan keberadaan mereka bihim asbahal wadi anisan wa amiran aminan wa mahmiyan bighair hisami dengan berkat mereka negeri ini menjadi aman menjadi makmur, menjadi damai, menjadi tentram dengan keberadaan mereka aulia wasalihin orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dahulu tatkala leluhur mereka masuk ke kota Karim para ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka tinggal di kota Karim mereka menghuni negeri tersebut para leluhur dari para ahli al bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga negeri itu menjadi makmur dengan keberadaan mereka ba'dul awliya melihat bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di puncak gunung Surait di puncak Gunung Suraid melihat Rasulullah berdiri di puncak bukit tersebut, bukit yang berada tepat di tengah kota Tarim. Melihat Rasulullah berdiri di puncak bukit dan berkata, Ya ahal hadhil Madinah, wahai orang-orang yang tinggal di negeri ini, di kota ini, inna lana indukum wadi'ah. Man arbana arban, man arba arbana, wa man aghdabah aghdabana. Barang siapa yang membuat mereka ridha berarti membuat saya ridha. Yang membuat mereka marah berarti membuat saya marah. Dalam mimpi orang tersebut ketika Rasulullah berucap hal yang demikian tersebut. Wahai kada mereka orang-orang yang mulia tersebut dan kita menjadi mulia kalau kita menjalin hubungan dengan mereka orang-orang yang mulia dan tidak memutus hubungan kita dengan mereka sebab mereka ini adalah para murabbiin para guru-guru pendidik yang sulit di zaman sekarang ini, di mana zaman kegelapan, kezaliman, merajalela di mana-mana, sulit kita mendapati orang-orang yang bisa memberikan tarbiyah seperti Al-Habib Muhammad bin Hussein Ba'bud dan para masyaikh, para guru-guru yang mulia tersebut yang kita kenal daripada nama-nama mereka. Sesungguhnya kan disebutkan bahwasanya Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habshi itu beliau ketika menyebarkan tarbiyah, ketika menyebarkan dakwah ini, dia rela untuk mengajar, dia bawa murid-murid seniornya. Pergi ke perkampungan, ke persawahan, Datang kepada para petani, orang-orang di ladang, ayo sini, belajar sholat, belajar fatihah, belajar hanya yang bisa membatalkan sholat dan wudhu. Mereka berkata, wahai Habib, kami mau belajar, tapi siapa yang urus ladang kami? Kalau kami hadir belajar, ladang kami telantar. Dia bilang, jangan khawatir, saya bawa murid untuk menggantikan kalian di ladang, kalian duduk istirahat di sini. Himmahnya mereka, semangatnya mereka di dalam berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan tanpa tantangan. Kan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad guru daripada guru kami, itu beliau di permulaan dakwahnya itu Masya Allah mendapatkan sambutan yang luar biasa. Sukses, berhasil. Dan terdengar dakwahnya oleh Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin. Al-Wali bin al-Awliya Fitari. Hada ketika mendengar dakwahnya beliau, kemudian dengar Al-Habib Muhammad sempat diganggu oleh beberapa uh, tokoh pemerintahan dan dipenjarakan beberapa waktu. Kedengaran oleh Al-Habib Ali bin Abdul Abi Syahab tatkala berjumpa dengan Habib Muhammad Al-Haddar, maka Al-Habib Ali berkata, "Ya Muhammad, tadinya saya ini agak sangsi dengan dakwah yang kau lakukan. Kenapa? Kamu dakwah jalanmu mulus aja. Enggak ada gangguan, enggak ada tantangan. Saya khawatir kalau ini di jalannya salah, pasti ada gangguan, pasti ada problem, pasti ada tantangan, pasti ada yang memusuhi." Tapi mulus saja, lancar saja. Tapi begitu saya dengar, kamu sempat diganggu dan dipenjarakan. Alhamdulillah saya girang, saya bangga. Berarti kamu memang berada di jalan yang benar. Kalau berada di jalan yang benar, pasti banyak gangguan. Al-Jad Al-Habib Salim menahan penjendan dulu waktu kecil pernah dibawa oleh ayahnya kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Uh, abahnya bilang, ya Habib Abdullah doakan saya punya anak salim ini. Ketika berjumpa dengan Habib Abdullah, Habib Abdullah doa. Ya akhir saya doakan biar banyak yang hasud kepada beliau. Bilang ya Habib Abdullah, kenapa didoakan biar banyak yang hasud? Bilang ya kalau kalau dia banyak yang hasud berarti nikmat yang dia punya juga banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada nikmatnya, siapa yang mau hasud kepada dia? Nggak ada nikmat. Siapa yang mau hasud kepada dia? Karena banyak yang hasud berarti dia punya banyak nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Khud ما صفر ودع القدر كل الأمور إلى القدر دع الناس يا قلبي يقولون ما بدا لهم واتثق بالله رب الخلائق Tinggalkan omongan manusia, tinggalkan uh, apa yang diucapkan oleh manusia. Jangan kita kejar ridhonya manusia, cari ridhonya Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatu. disebutkan bahwasanya kan Al-Habib Musyayyikh bin Abdullah. Ah, hada Al-Habib Musyayyikh bin Abdullah bin Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran. Seorang ulama besar, wali besar orang soleh. Itu beliau ini kerjaan beliau dakwah, ibadat, masjid, tabarruat, berinfak, bersedekah, semuanya sosial beliau tinggi, keilmuan beliau tinggi, akhlak beliau tinggi. Kemudian juga dia bangun ada satu tempat air. Dia bangun tuh ada beberapa tempat air di tepi jalan untuk para musafirin yang berjalan. Mereka kalau kehabisan air, mereka ambil dari air tersebut sebagai bekal minum mereka. Dia bangun tempat air. Itu ada namanya Sigaya Musyayikh bin Abdullah di luar kata tadi dirawat, dijaga. Itu setiap orang yang datang Habib Musyayikh nanya, kamu tadi ambil minum kan? Ambil air dari tempat air saya dibilang, iya Habib saya ambil. Kira. Satu kali ada tamu datang ditanya, kamu tadi mampir tempat air? Dibilang saya mampir mau ngambil air, ngambil bekal, tapi saya dapati itu tempat air penuh dengan kotoran kambing. Heran, kok bisa kambing bagaimana bisa masuk ke situ? Akhirnya dikirim pembantunya untuk membersihkan, dibersihkan. Keesokan harinya ada lagi yang datang, ditanya gimana bersih kan? Bilang saya dapetin masih penuh kotoran kambing. Tahu ini berarti ada yang iseng. Dipanggil pembantunya malam ini, kamu jaga di sana. Kamu ngintip dari jauh, tapi jangan tegur apapun, jangan lakukan apapun, jangan bertindak apapun, jangan ada orang yang tahu. Sudah malam hari pembantunya mengintip, nggak tahu nyata kalau mengintip ada orang datang, dia bawa kotoran kambing diisi, dituang ke dalam tempat air tersebut. Ada orang yang jahat, yang hasut, yang iseng-iseng. Udah gitu dia mau tegur nggak berani, dia pulang. Ketemu Habib Musyair, paginya bilang ya Habib, memang betul ada yang iseng. Siapa? Siapa? bukan orang lain, misanan antum sendiri. Habib Musyahidin, kelas. Ini cerita cukup tutup sampai di sini. Jangan bicara ke siapapun. Kelas. Well, Habib Musyahidin, apa yang dia lakukan? Dipanggil anak-anaknya, ya auladi. Kita, abah punya sepupu, fulan. Punya saudara, fulan. Udah berapa lama kita nggak silaturahmi? Udah berapa lama kita nggak datang? Udah berapa lama kita nggak berkunjung? Nong ya abah, nahan sirin. Ya kelas. Ayo, bawa apa yang bisa kita bawa, kita silaturahmi kepada dia. Datang ini anak beranak semuanya ke rumahnya itu orang. Itu orang tidak menyangka bakal didatangi oleh Habib Musyayikh dan keluarganya. Begitu dia buka pintu, dia lihat Habib Musyayikh, dia udah ketakutan, dipeluk oleh Habib Musyayikh. Dia bilang, ya akhi, wal afu, nahan sirin. Lama kagak datang berkunjung kepada engkau. Itu anak-anaknya bawakan hadiah. Wal Habib tidak buka masalah tersebut. Tidak singgung masalah tersebut sampai selesai. Udah selesai, mereka pulang. Warajul hadha mabsud, girang udah. Clear masalahnya. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هذه وراثة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم pulang ke rumahnya. Warisan itu bukan warisan, bukan warisan harta, bukan warisan jabatan, lakin warisan akhlak, warisan sirah, warisan adab, warisan ilmu. Fa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman inama warasul ilmu ini warisannya mereka. Imam Al-Haddad mengatakan mawarisuhum fina wa fina ulumuhum wa asraruhum falyasalil mutarami. yang mereka ada pada kami. Ini warisan yang mereka. Termasuk warisan mereka cobaan, gangguan, bala, musibah, teror, orang yang menghasut, orang yang iri, penyakit, ada warisannya mereka. Disebutkan bahwasanya pulang malam harinya Habib Musyai bilang kali ini kamu lihat malam hari apa yang terjadi. Ngintip lagi ke tempat air itu, dilihat datang itu saudaranya, dia bawa alat pembersih, dia yang bersihkan sendiri. Dia bawa baru diukup, diwangikan itu tempat air, diisi air bersih. wah kagak. Begitu berapa banyak dari senyuman dan akhlak memberikan solusi dari kebanyakan problem. Yang kalau kita tanggapi dengan lisan, dengan perbuatan, urusannya panjang. Tapi dengan senyuman, dengan muamalah, dengan sedikit akhlak, selesai. Kita gak usah bahas macam-macam. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan salah satu solusi, solusi dari oh ini mungkar nyebar di mana-mana, kebobrokan moral menyebar di mana-mana. Allah Taala bilang wa salat, inna salata tanha mungkar. Salat, salat mencegah dari perbuatan yang keji, yang kotor, yang jorok, yang mungkar. Salat. Terus Allah Ta'ala nyatakan apa? Wala zikrullah akbar. Pengaruh zikr kepada Allah itu ampuh. Lebih ampuh. Kan Masyaikhuna mengatakan bahwasanya dam'ah wahidah tabkiha lil muslimin anfa min alaf kalam. Satu tetes air mata engkau tumpahkan untuk mendoakan kaum muslimin lebih manfaat daripada seribu pidato. disampaikan oleh mereka. Cuma kita tahunya ngomong kepada manusia, kita nggak tahu menangis, mengadu kepada Allah Ta'ala. Kita tahunya mengajukan proposal kepada makhluk, nggak tahu mengajukan proposal kepada Khalik Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kalau ada problem, kita demonya ke manusia. Alladhi la yusmin wa la Tapi kita nggak tahu demo kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan munajat kepada Allah jalla jalaluhu taala Disebutkan mereka ini para awliya seperti itu. Wa Habib Musyaikh bin Abdullah tahu apa yang terjadi. 70 tahun setelah wafatnya beliau dikubur. Ketika dimakamkan, itu biasanya itu di sana itu di dizambal. Ya kuburan itu kalau udah penuh, ya ditimpa lagi. Udah sekian tahun ditimpa lagi orang untuk dimakamkan di sini. Datang tukang kubur untuk menggali. Ada mayat yang mau masuk ke situlah. Udah harus ditimpa. Digali untuk nanti ditimpa ada jenazah zuhur. Ketika digali kuburan baru, digali kuburan, mau buka papan dalam kubur tersebut, didapati Al-Habib Musyayikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran dalam kuburnya. Duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Al Habib Musyayikh nengok ke atas kursi Diam. Jangan cerita ke siapa-siapa. Tutup lagi ini kubur, ini kubur masih ada yang pakai. ente cari gali tempat lain, jangan di sini. Eh, gali tempat lain, tapi satu tutup mulut. Ya, itu dua orang yang gali, yang satu ngomong, eh, meninggal dunia nggak berapa lama. Wah, kata mereka hatta udah meninggalnya nggak mau syukur, nggak mau dikenal orang. Radhiyallahu anhum Ada Habib Musyayikh yang dimakamkan di depan kuburannya Imam Umar Mahdar bin Imam Abdurrahman As-Sabbah. Dan mereka ini orang-orang mulia, akhlak yang mulia, akhlak yang luhur. Ada Habib Abdul Qadir. بن أحمد السقاف هذا الحبيب عبد القادر بن Ahmad السقاف معروف dengan akhlaknya dengan riwayat هذا الرجل مجمع على ولايته ala قطبيته imam والحمد لله سعدنا برؤيته وبذكر اسمه هذا ismi عبد القادر pernah satu kali hadir majelis kebetulan masuk tengah majelis udah di tengah-tengah majelis penceramah lagi ceramah datang Habib Abdul Qadir sebagian orang berdiri maka itu pun ceramah rupanya hasut, nggak senang hati. Ada apa kalian berdiri buat Habib macam begini? Ya, yang cuma datang ke orang-orang kaya saja, dekatnya sama orang kaya saja, dicaci maki di majelis. Sampai duduk di majelis. Itu majelis diadakan khusus buat Habib Abdul Qadir. Oh ini ngata-ngatain Habib Abdul Qadir. Duduk, udah selesai didengarin. Buat Habib manggung saja di akhir. Sudah selesai, duduk itu orang turun, didekatkan speaker ke depan dari Abdul Qadir untuk mengklarifikasi apa yang diomongkan. Wal Habib Abdul Qadir bilang ahsantum jazakallah khair ya khair kalam. Omongannya bagus, sudah tidak perlu ditambahin lagi. Ayo sekarang kita baca doa maulid. Dipimpin baca doa maulid, enggak sini. Gak lama berapa bulan, ya, gak lama dari waktu itu, ketika ditanggapi dengan akhlak, tahu apa yang terjadi? Tidak berlalu satu tahun, melainkan orang tersebut udah duduk melazimkan Habib Abdul Qadir sampai mencium tangan dan kakinya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Saking cintanya kepada beliau. Karena ditanggapi dengan akhlak yang mulia. Marah Habib Abdul Qadir, Habib Abdul Qadir bin Ahmad hadir majelis ketika hadir majelis dia berkhawatir kepada orang udah pulang di antara masahibul bait naik ke mobil udah selesai pamitan ditutup pintu mobil itu orang masih ngobrol terus jalan Oleh Abdul Qadir diam aja di mobil baru jalan berapa meter bilang ke supir begitu belok stop stop bilang Habib kenapa mau stop stop begitu stop buka pintu saya turun buka pintu nggak ada di pintu tangannya Habib Abdul Qadir bin Ahmad kejepit. dari tadi itu orang itu udah menjepit tangannya Habib Abdul Qadir Habib nggak ngomong apa-apa dia bilang, Habib kenapa nggak bilang dari tadi? Saya takut dia jadi nggak enak hati. Ya kalau tahu tangan saya kejepit gara-gara dia. Mendingan saya tahan. Radhiyallahu anhu arwah. Saudara-saudara sekalian, akhlak yang semacam begini udah punah. Udah hilang, udah lenyap. Dan kalau bukan kita yang menghidupkannya kembali, siapa yang akan menghidupkannya? Di zaman sekarang ini masing-masing, itu katanya Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syahab, orang-orang menelantarkan segalanya menyimpang dari jalan leluhurnya dia telantarkan adab dia telantarkan ilmu tetapi mengklaim dirinya punya segalanya dan mereka nggak dapat segalanya tapi sesungguhnya man habba syibanu salu Yang cinta kepada leluhurnya, yang cinta kepada salafnya, maka keadaannya akan menjadi baik keadaannya akan membaik. Tetapi kalau tidak cinta kepada mereka, bagaimana keadaannya akan menjadi baik, baik keadaannya akan menjadi mulia. Dan kita beruntung, kita kenal dengan mereka orang-orang mulia tersebut. Kita memiliki sanad kepada mereka, tersambung kepada mereka. Lantas bagaimana kalau kita tersambung terhadap mereka? Ya kita lanjutkan jalannya mereka, jangan kita menyimpang dari jalan mereka ilmunya mereka kita hidupkan, adatnya mereka kita hidupkan, akhlaknya mereka kita hidupkan, amalan mereka kita lakukan daripada amalan yang diridhoi oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatu. Ini mereka para murabbiyin tersebut disebutkan bahwasanya Imam Abdullah bin Abdul Haddad beliau usalikuna tariqata ba'dahu mustasbihuna binurihil waqadi abdat nasaihuhu uluman talama rada'at abid al-ghayy wal-ifsadi جرت به عين النبي محمد فهو له من أحسن الأولاد ilmunya luas Sampai kemana-mana ilmunya beliau Imam Al-Haddad. Dan semua orang yang menempuh tarigah setelah Imam Al-Haddad, mau nggak mau, disadari atau tidak disadari, itu mengambil manfaat dan tuntunan dari Imam Al-Hajjaj. Kemudian juga dikatakan oleh Habib Ali, garwat bin ainun Nabi Muhammadin." Dan Imam Al-Haddad adalah salah seorang imam yang menggembirakan hati Nabi Muhammad, termasuk cucu Rasulullah yang paling menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cucu Rasulullah yang paling menggembirakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka inilah orang-orang yang berdiri di magam dakwah ilallah. Mereka menggembirakan hati Nabi Muhammad. Yang mau bikin girang Rasulullah, didik keluarganya, didik anak-anaknya, didik mereka, atur pakaian mereka, aurat mereka, pergaulan mereka, ilmu mereka, salat mereka, itu menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al Habib Abdullah bin Umar bin Yahya dia pergi ziarah bawa ibunya pergi haji, terus ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala berziarah ke makam Nabi Muhammad, ibunya di Madinah tinggal tenang, ibunya bilang, "Ya Abdullah, udah saya nggak mau pulang ke Hadramaut. Hadramaut negeri ghabra, eh, negeri tandus kering, nggak mau pulang ke situ. Saya mau di sini aja di Madinah dekat sama Nabi Muhammad." Al-Habib Abdullah bin Umar pusing. La ilaha illallah. Ibu saya nggak mau pulang. Ini ada majelis yang mesti saya bina. Ada jamaah yang mesti saya ajarkan. Ibu saya nggak mau pulang. Saya nggak berani ngomong apa-apa. Ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah bagaimana ibu saya nggak mau pulang ke Hadramaut. Saya punya tanggung jawab. Malam harinya rupanya ibunya mimpi Rasulullah. Ketika pagi bilang kepada Habib Abdullah bin Umar, ya Abdullah, sudah kita pulang ke Hadramaut. Dia bilang, Umi, kenapa mau pulang ke Hadramaut? Dia bilang, semalam saya lihat Rasulullah. Rasulullah bilang kepada saya, pulang, wahai putriku. Pulanglah engkau ke Hadramaut, sebab pandanganku terhadap engkau di Hadramaut lebih besar daripada pandanganku terhadap engkau ketika engkau di sini. Engkau di Hadramaut dinas dakwah ilmu menyebarkan ilmu, menyebarkan akhlak, memberikan tuntunan kepada masyarakat. Walimam Abdullah bin Umar bin Yahya Yahya beliau mengatakan afdalul alawiyin akmaluhum ittiba'an bin Nabi Muhammad. Beliau mengatakan kaum Alawiyin yang paling afdal, yang paling sempurna meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Carilah kita fadilah tersebut, kemuliaan tersebut dengan meneladani Rasulullah, dengan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bodoh apa yang mau dibanggakan? Kita nggak menuntut ilmu apa yang mau dibanggakan? Kita nggak melakukan amalan mereka mau dulu kaum Alawiyin mau cari ilmu ada pada mereka. Mau cari ibadah, mereka rajanya dalam ibadah. Sayyidul Abidin, Zainul Abidin. Mau cari dalam akhlak, mereka rajanya di dalam akhlak. Mau bicara tentang kedermawanan, mereka orang yang paling dermawan. Semuanya ada pada mereka. Sekarang kita mau cari ilmu, nggak ada. Mau cari akhlak, kagak ada. Mau cari ibadah, nggak ada. Hatta fulus, kagak ada. Khalas. Nah, mahik, kering, kerontang. Mau cari nggak ada di situ. Waliyahzubillah min dzalik. Nah karena itu tugas kita untuk mengembalikan hal yang demikian ini pada diri kita, pada keluarga kita, pada lingkungan kita. Dan sesungguhnya inilah kemuliaan yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, "Bal fakhru illa li ahli al-ilm." أنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء قدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء فخذ بعلم تعيش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء والحبيب Muhammad bin Hasan meninggal udah bertahun-tahun tetapi sebutannya tetap ada tetap disebut tetap fatihah yang mengalir buat beliau siang malam dari murid-muridnya hasanat daripada hasanat beliau daripada murid-muridnya tersebut sehingga kalau zakarulana misal al-habib Ali bin Husain dan juga mereka disebutkan bahwasanya mereka paling suka kalau ada orang belajar mondok kepada al-habib Muhammad bin Husain berguru kepada beliau mereka suka ketika kaum alawiyin perhatian kirim anak-anaknya belajar untuk ilmu agama agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu dengan amal dengan adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perbaiki keadaan kita. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita khairul salaf li khairi salaf. Sebaik-baiknya penerus terhadap mereka. Sebaik-baiknya penerus terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bangga dengan guru kita. Kita bangga dengan ayah kita. Kita bangga dengan kakek kita. Ya semua orang bangga dengan orang tuanya. Gak aneh. Tapi siapa yang dibanggakan oleh gurunya? Siapa yang dibanggakan oleh kakeknya? Ada satu orang mimpi, mimpi gurunya, mimpi kakeknya. Dia bilang, Ya walid ya abah, ni'mal jad anta. Wahai kakekku, engkau sebaik-baiknya kakak. Sebaik-baiknya kakek kami, sebaik-baiknya leluhur, sebaik-baiknya salah. Maka kakeknya bilang kepada dia, Wa anta. Eh, seburuk-buruknya anak adalah engkau kalau menyimpang dari jalan orang tuamu karena menyimpang. Imam Al-Haddad salaman sama satu orang temen, ana fulan bin fulan bin fulan bin fulan hal fulan. Ya. Disebut ayahnya, kakeknya orang besar semuanya, keturunan wali-wali. Dia bilang, kun mithal abik au jaddik. Wa illa fa anta jubbah wa imamah wa surah wa la syati maksurah. Jadilah seperti ayahmu, kakekmu, sombong. La ilm, wala amal, wala akhlak, wala hatta karam. Enggak mengenal daripada itu semua. Lihat bila mendalik. Oleh syuh, ilmunya alawiyin, warisannya alawiyin. Dipakai, dijalankan oleh mereka. Daripada teman-teman kami, daripada ikhwan, daripada para guru-guru, uh, di Amerika, di Kanada, yang mana mereka yang baca Ratu Haddad, sekian ratus orang, yang punya jamaah yang menjalankan daripada uh, kutub Imam Al-Haddad, Nah kita sekarang diajarkan untuk baca ayo kutub Imam Al-Haddad seperti Risalah Adab Sulukil Murid atau Risalah Muawana atau Risalah Nasuh Diniyah. Bahkan di antara kita yang nggak tahu apa itu kitab. Hatta di rumahnya nggak ada kitab tersebut. Dan kita diminta untuk menjalankan kutubul Ghazali seperti Ihya Ulumuddin. Kemarin kita hatamkan Ihya, Ihya Ulumuddin. Di mana namanya? Di Gresik. Kemudian juga seperti kutubul Ghazali. Kitab Bidayatul Hidayah. Dikatakan oleh para ulama farak. Bina ulama dunia, ulama al-akhirah. Anna ulama dunia ma yuhibbun kutubul Ghazali. Mau tahu bedanya ulama dunia sama ulama akhirat gampang membedakannya. Ulama dunia mereka enggak suka dengan kitab-kitabnya Imam Ghazali. Itu cirinya mereka. Wal Ghazali Ghazala syariah. Itu Ghazali dia itu istilahnya itu syariat yang kelihatannya banyak rumit itu sudah dibuat benang oleh beliau dari kapas itu diolah menjadi benang. Kemudian datang Al Imam Syarani itu benang dirubah diolah lagi menjadi bahan. Datang Al Imam Abdullah bin Al Haddad itu bahan sudah dipotong-potong sudah siap. Datang Al Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir bahan yang sudah dipotong itu tinggal dijahit. Tinggal sekarang datang kita untuk kita pakai aja. Hatta pakai kita enggak mau. Memakai daripada adab mereka, daripada ilmu dan akhlak mereka. Imam Abdullah bin Al-Haddad beliau bilang, Summa la taghtar bin nasabi la wa la tagna bikana abi wa tabi' fi hadi khairi nabi Ahmad Al-Hadi ila sanani. Jangan kita cuma merasa cukup, oh saya punya hubungan dengan orang soleh, mawali. Terus kita enggak ngikutin mereka. tapi kita ikuti jalan mereka. Barulah Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Dan Allah Ta'ala mengangkat derajat Al-Habib Muhammad bin Hussein Ba'abud dan memberikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau dan juga putra-putri beliau yang ada di tengah-tengah kita Al-Habib Ibrahim, Al-Habib Abdurrahman dan juga para orang tua kita, para guru-guru kita, para masyarakat yang hadir tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah, Allah Ta'ala berikan manfaat dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menuangkan ridhonya kepada kita sekalian. Dan sebab bagaimana Allah Ta'ala memuliakan para kekasih-kekasihnya dengan kewalian, dengan ilmu, dengan akhlak, dengan manfaat bagi masyarakat yang luas. Allah Ta'ala memuliakan kita sebagaimana memuliakan mereka. Allah Ta'ala memberikan kepada kita sebagaimana memberikan kepada mereka. Allahumma atina ma'atitahum, tafaddal alaina kama tafaddalta alaihim, akrimna kama akramtahum, if'al bina ma anta lahu ahal birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim, wahdina al-husna bihurmatihim, amitna fi طريقتهم ومتنا في طريقتهم أمتنا في طريقتهم ومعافاة النجدن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي